الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد dijelaskan pada majelis pertama bahwasanya akhlak muslim wabil khusus akhlak seorang sunni salafi ialah berinteraksi dengan semua pihak sesuai dengan menzilahnya sesuai dengan kedudukan orang tadi interaksi dengan anak-anak muda yang lebih muda daripadanya orang-orang seril dengan rahmah mencintai mereka, merahmati mereka, mengayomi mereka, mengarahkan membimbing mereka. Ketika berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki manzilah entah karena usianya syaibah muslim <clears throat> atau karena keilmuannya seorang alim ahlul ilmi atau karena jabatannya dia memuliakan orang-orang tadi menghormati mereka, memuliakan mereka, mengorangkan mereka dikarenakan manzilahnya masing-masing. Dan itu termasuk bentuk memuliakan, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Ketika interaksi dengan yang jahil, maka dia bersabar menghadapi kejahilannya, mengajari dia ilmu, memberikan arahan, bimbingan, bimbingan, hakata. Sehingga interaksi dengan semua pihak sesuai dengan manzilahnya At-ta'amul ma'an nas bihasabi manazilihim. Berinteraksi dengan semua pihak sesuai dengan manzilahnya masing-masing. Maka masing-masing orang dikasih haknya. Seorang penguasa punya hak, hak ta'ah. Dia taati penguasanya. Hakul ihtiram, dihormati penguasanya. Seorang alim punya hak, hak ta'ah, dia taati ulama'nya dalam perkara ma'ruf. Hakul hormati wal ihtiram, dia hormati, dia muliakan para ulama'nya, dia ambil ilmunya, diminta fatwanya, diminta bimbingan dan arah-arahannya. Hakada. Hakada setiap orang dia generasi dengannya ala hasabi manzilatih yang tua-tua dimuliakan dihormati yang punya jabatan kedudukan dan posisi dihormati yang punya ilmu dihormati yang di bawah dia dicintai disayangi diayomi dibimbing diarahkan diajari barakallahu fikum termasuk akhlak yang buruk ketika dia merendahkan menghinakan anak-anak kecil yang yang, yang sigar mentang-mentang dia lebih tua mentang-mentang dia lebih berusia dia melecehkan menghinakan mengintimidasi yang muda-muda ini buruk akhlak semestinya mutawabih dia tawaduk rendah hati kepada mereka semua yang masih kecil, yang jauh di bawah dia, tawaduk Lalu cintai mereka, sayangi mereka, ayomi mereka. Begitu pula termasuk akhlak yang buruk ketika dia merendahkan, menghinakan orang-orang yang punya menzilah, merendahkan yang syebe yang tua-tua, dia merendahkan para ulama'nya yang punya ilmu dia melecehkan menghinakan yang punya kuasa penguasanya pejabatnya ini su'ul khuluk barakallahu fikum dikecam dalam Islam laisa minna man lam yarham saghirana bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak merahmati menyayangi anak-anak kecil kami wa ya'rif syarafa kabirina bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak mengenali kemuliaan orang-orang tua kami orang besar kami diancam dengan laisa minna itu minimalnya haram kata para ulama dan bisa mencapai yang lebih daripada itu tergantung bentuk penyikapan dia barakallahu fikum Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah menjelaskan fala yatakabbaru 'ala as-saghir li sigharih wala naqis al-'aql li naqsih wala al-faqir li faqrih dia tidak boleh takabur tidak boleh sombong tidak boleh congkak tidak boleh angkuh di hadapan anak kecil karena masih kecil atau sombong di hadapan orang yang akalnya tidak sehat, yang kurang akal karena kekurangan akalnya. Tidak boleh sombong di hadapan orang miskin, orang fakir karena kefakiran dan kemiskinannya. Adalah ya, jus. Itu buruk akhlak. Usia tuamu bukan untuk dipakai bersombong di hadapan anak muda. Akalmu yang sehat, yang cerdas, bukan dipakai bersombong di hadapan yang jahil-jahil. Harta benda yang kamu miliki bukan untuk bersombong di hadapan para fakir masakin. Takabur akhlak yang sangat jelek. Keangkuhan, kecongkakan, akhlak yang sangat jelek. Belum mengatakan bal yu'amirul jami' bil lutf Bahkan dia seharusnya berinteraksi dengan semua pihak dengan lemah lembut, dengan kesantunan, lutfun. Dia merasa nyaman bersama dengan mereka, tenang bersama dengan mereka, dan mengkhidmat mereka dengan kondisinya masing-masing. Menghadapi yang masih kecil, jahil, awamunas, nas, fakir miskin. Tansarih suduruh, sadruh merasa lapang, nyaman, tentram, damai hatinya bersama dengan mereka. Mengkhidmat mereka, mengayomi mereka yang membuat mereka berbahagia, bersuka cita, merasa dihormati, di orang diorangkan. Itu e, merupakan ketawaduan politik Ini seharusnya. Wahada wabih. <clears throat> Ini yang pertama. Yang kedua, at-ta'amul ma'an nas bihasabi tabai'ihim berinteraksi dengan semua pihak sesuai dengan tabiatnya, karakternya, sifatnya, pembawaannya. Ya Allah, sunnatullah pada hamba-hambanya. Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah kepada masing-masing insan sebuah topiat. Dan saja yang nas mukhtalifah. Tabiatnya orang beragam. Yang ini lembut, santun, khair, karim, layin, masya Allah. Yang ini lawannya ghalim, orangnya keras, kaku, nggak ada lembut-lembutnya, perangainya jelek, perangainya buruk, perangainya jahat. Ada yang diantara keduanya tadi. Sajanas mukhtalifah. Ingat, prinsip seorang muslim dalam berinteraksi adalah menunjukkan akhlak mulia kepada mereka. Dia menunjukkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang sini salafi, yang beretika, yang berakhlak, yang beradab, dan dia berikan akhlak itu kepada orang lain poin yang kedua tergantung tobiatnya masing-masing ada penyikapannya <clears throat> disebutkan dalam sebuah hadis <clears throat> Indah Ahmad, Tirmidzi, Abi Dawud dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari semoga Allah meridainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam <clears throat> bersabda, "Inna Allah azza wa jal khalaqa Adam alaihi salam min qabdatin qabadaha min jami'il ard." Sesungguhnya Allah Jalla wa ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam dari satu genggaman yang genggam dari semua permukaan bumi. Baca Bani Adam ala qadil ar, Maka datanglah terciptalah Bani Adam sesuai dengan kadar tanah tadi, kadar bumi tadi. Faja minhumul abiyab wal ahmar wal aswad Wabayna baina ada yang terlahir putih, merah, hitam dan antara itu wal khabis, wal tayyib, wal sahl wal hazin. Wabayna baina juga ada yang peranginya khabis. Ada yang tayyib, ada yang sahl, ada yang hazan, ada yang tengah-tengah daripada itu. Yang dibahas bukan putih ireng. Yang dibahas karakter sekarang. Hitam, putih, kuning langsat, selalu matang. Dari sononya sudah. Nggak usah dibahas. Yang dibahas yang kedua. Di antara Bani Adam ada yang khabis. Di dalam syarahnya. Ay khabisul khisal. Orang yang perangainya busuk, perangainya buruk, perangainya jelek. Kata yang tibi rahimahullah dari kalangan Bani Adam itu non muslim. Non muslim, kafir, musyrik. Wahai muslim tapi yang khabithul khisal. Perangainya jahat, perangainya buruk, masyhur dengan kejahatannya, dengan kejelekannya. Entah dikatakan sebagai ahli maksiat, fasik, fajir, zalim, kejam, bengis, khabir. Ada yang tayyib. Bumi yang tayyib itu bumi yang uh, subur, yang menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus, airnya segar. Di kalangan Bani Adam, al-tayyib, tayyibul khisal. Orang yang bagus peranginya, wataknya, bagus itu adabnya, bagus sopan santunnya. Dan di antara mereka adalah kaum mukminin. Ada yang ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang akhlaknya bagus, ada yang buruk, ada yang tengah-tengah. Ada yang sahal, sahal al-layin al-munqad. Orang yang lunak gampang diatur. Orang yang lembut gampang nurut. Ada yang hazan, Eh, dengan fathah hazan. Kalau huznun sedih. Kalau hazan sulit, angel. Ay al taba. tobiatnya keras, kasar, ngeyelan, menentang. Angel pikirannya wis pokoknya. Yang ini gampang, lembut, nurut. Yang ini angel. Ada yang tengah-tengah daripada itu. Ini sunnatullah pada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Kita ketika berinteraksi bermasyarakat akan mendapati ajnas nenas ragam orang. Tidak bakal atau mendapati semua orang khair kabeh langka kuwi. Dengan surga di, di, di jannah insya Allah. Atau mendapati jahat semua, jelek semua. Sak pemalang jelek kabeh. Ora mungkin. Semua yang jelek neraka tempatnya. Ini dunia. Ada yang khair, ada yang khabir, ada yang tayyib, hakata. Kita dituntut sebagai seorang muslim berinteraksi dengan semua pihak dengan akhlak mulia, dengan putih pekerti yang luhur. Bagaimana caranya? Kalau menghadapi berinteraksi dengan orang-orang khair, mungkad, layin, Tobiatnya mulia, tobiatnya lembut, tobiatnya santun, orangnya baik. Masya Allah, gampang, enak interaksi dengan mereka semua. Sikapi dengan semisal, bagus. Ente juga lain, antum juga lain kirim. Tunjukkan akhlakmu yang baik, betul kamu yang luhur, timbal balik yang bagus dengan orang-orang baik tadi, kesolehan dengan kesolehan, mulia dengan kemuliaan, kata Nyaman. Maka mungkin nanti diajari yang baik-baik sama dia. Mungkin nanti sebelumnya masih bayi zalik, masih tengah-tengah ini. E, berinteraksi dengan mereka semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Dan memang dianjurkan untuk banyak-banyak interaksi dengan orang-orang semacam ini. Supaya kita terbawa oleh mereka, dibimbing sama mereka, sama kayak mereka. Tapi kalau kamu mendapati seseorang yang khabithul khisal, jahat, jelek, buruk, ma'ruf dengan ini semuanya, perangai yang mulia adalah tinggalkan dia. Jauhi dia. Jangan bersahabat karib dengan dia. Kalau ketemu, kasih muamalah indah, muamalah bagus secara umum. Tegur sapa, tetap menyampaikan salam, lanjut ketemu dengan dia senyum ada cemberut cemberut hatar nanti Pak Din nah, bahaya nanti kasih muamalah indah muamalah bagus ahlak yang mulia secara umum tapi jangan sebagai sahabat karib dikadangkan dia orang yang sangat jelek waspadai kejahatannya waspadai keburukannya jangan ikuti dia jangan meniru dia jangan sama dia tapi dengan interaksi secara umum dengan tengah masyarakat baik dengan semua orang. Ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita dikhair dikhair Ya Allah, uh, eh, saya duluan. Gitu. Jangan kemudian didekati, jangan diakrapi. Kenal baik, khayya selesai. Yang penting Anda selamat dari kejahatan dia. Barakallahu fikum. Hakada. Itu akhlaknya seorang muslim. Yang satu lagi, ya Z, majelis dengan dia, Ya Allah sahih bareng sama dia, kahwa bareng sama dia. ha? Itu layak. dari taba. Barakallahu Saya katakan di awal tadi, tolak ukurnya adalah Islam. Ada kalanya kita lembut, ada kalanya kita tegas. Ada apa ini tinggal sakit sama fulan? Alafu. amma nggak bisa kita orang sahibnya dia. Ketemu salam enggak? Salam, normal aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak. Kibalak tayyib. Disambut. Sahib qarib. Alaf. Enggak bisa. Lih? Ma'ruf hada. Rajal hada ma'ruf. Ya akhi khabir khisal. Jelek ini orang ikhwan. Enggak mungkin saya sama dia. Alafu minkum. Tegas. Tapi tegasnya halus. Enggak ada pelatih. Ngoten nggih? Dengan tolak ukur pandangan Islam. Hada huwa. Intinya tunjukkan akhlak yang mulia. Kalau orangnya baik, belajar dari dia. Dekat-dekat sama dia. Ini orangnya jelek, jauh-jauh dari dia. Jangan tiru dia. Tapi secara umum, baik dengan semua pihak. Dalam bab umum. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. <clears throat> Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firmannya. Khudil afwa. Wa'mur bil urfi wa'rid anil musyrikin ambil pemaafan perintahkannya ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jelek yang jahat yang musyrik orang yang baik-baik kasih kemarufan yang salah maafkan yang jelek-jelek berpaling daripadanya dengan makamnya masing-masing Wah, insya Allah ya dipahami ya jangan kemudian dirangkul semuanya, khair dengan semuanya, akrab dengan semuanya, bahaya. Antum bersahabat karib dengan orang yang sangat jahat, yang buruk akhlaknya, apalagi buruk akidahnya, menyimpang manhajnya, diutak wiring antum. Sahib-sahib, katanya orang-orang orang Arab, kata Arab. Yang namanya sahib nyeret. Kalau kamu bersahabat dengan orang semacam itu, terbawa oleh akhlak buruknya, terbawa oleh penyimpangan manhajnya, terbawa oleh penyimpangan akidahnya, korban agamamu. Rasul mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW, Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur hadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama, sahabat karibnya, khalilnya. Lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ingat kalau sahabat karib, cari yang dari layin mungkat yang baik-baik tadi. Jangan sama yang syar. Tapi kalau e, interaksi secara umum baik dengan semua kalangan dengan semua pihak dengan akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? sehingga akhlaknya seorang salafi dalam bermasyarakat, lihat dengan siapa dia bermasyarakat. Bagaimana topiat orang tadi, khair atau tidak? Dikuatkan dengan pembahasan yang berikutnya. Poin yang ketiga ialah ta'amul ma'an nas ala hasabi zahirihim. Seorang muslim, terutama sunni salafi dalam bermasyarakat, berinteraksi dengan semua orang tergantung kondisi zahirnya. La yastaghil bima fisarair. Jangan tersibukkan dengan hal-hal yang batin yang kamu nggak tahu. Cukup kamu nilai orang secara Engkau interaksi dengan dia secara Khair, ya khair. Syar, tinggalkan. Ala hasabi Bawahir. Ada sebuah asar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridai beliau beliau mengatakan kata Khalifah Umar inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dulu banyak orang diambil dihukumi dengan wahyu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mukmin ada munafik ada musyrik, ada kafir. Wahyu yang berbicara. Belum mengatakan wa innal wahya qad Qata' Sekarang wahyu telah terputus. Wa inna ma na'khudhukumul an bima zahara lana min a'malikum. Kata Khalifah Umar, sekarang ini kita akan menghukumi kalian, mengambil kalian dengan apa yang nampak kepada kami dari amal-amal kalian. Tergantung bahirnya kalian. Beliau mengatakan faman abharana khairan aminnahu wa qarrabnahu wa laysa ilaina min sariratihi syai Allah yuhasib sariratahu yang menampakkan kepada kami kebaikan, akhlaknya bagus, perangainya baik, Masya Allah orangnya saleh bertakwa ala sunnah. Hai aminnahu. Kami percaya kepada dia. Kita kasih amanah dia. Wakarrabnahu. Kami dekatkan ia sebagai sahabat karib kami. Dan kita nggak ada urusan dengan sari rohnya, Urusan hatinya. Allah Jalla wa'ala yang menghisap rahasia hatinya. Jangan tajasus. Nah, jangan cari-cari aibnya orang. khair, si si si si si. Jangan-jangan dia. Si si si si, jangan-jangan dia sum'ah. Sebentar, jangan-jangan dia makir. Oh, ahli makar. Jangan-jangan jangan-jangan. Si si si. Layaki. Gak usah capek, gak usah sibuk. Dalam pandangan syariat cukup hukumi zahirnya. Ma'ruf, masyhur bil khair, khalas. Ala orang orang khair. Ma'ruf dengan hal yang mulia orang khair. Dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya, dia ada sunnah, khair. Insya Allah Ta'ala. Kita kasih amanah, kita percaya dia, kita dekati dia, kita dekatkan dia, sahabat karib kita, sahib karib. Insya Allah. Selebihnya Allah yang maha tahu. Tapi sebaliknya kata beliau, man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu Wa kal inna sariratahu hasana. Tapi yang menampakkan kepada kami kejahatannya, keburukannya, maka kami tidak percaya sama dia. Tidak bakal kita kasih amanah dia. Kita nggak bakal jujurkan, tidak bakal uh, mempercayai dia. Lalu sedihku. Meskipun dia mengatakan, oh niatku baik, hatiku baik, batinku baik, kalbuku baik. Nggak ada urusan dengan kalbu yang kita bahas zahirnya. Masyhur bil fiski wal fujur naudzubillah. Ahlul fisk fasik, fajir, ali maksiyah, orang berbuat dosa, pendosa, wadiyah zalim, pengis kejam, syar, akhlaknya jelek, buruk, atau ma'ruf dengan penyimpangan-penyimpangan akidahnya, penyimpangan manhajnya, punya pemahamannya radikal, yang menyimpang yang sesat. Intahainya selesai. Kita jauhi dia. Jangan kamu dekati. Kami nggak percaya sama dia. Nggak bakal kami katakan dia sadik. Meskipun dia mengatakan saya baik, kata orang baik, hati kamu, hati saya begini, nggak mengkiri syariat inti. Yang kita bahas wahirnya. Ini konsep yang diajarkan oleh Khalifah Umar semoga meridainya yang dipraktekkan oleh para salaf. Dan itu konsepnya kita karena wahyu sudah selesai masanya, sudah putus, tidak ada dari langit wahyu turun. Ini ada wahyu selesai, serahkan kepada Allah Azza Wajal turun wahyu Allah menjelaskan. Kalau nggak ada wahyu, ini konsepnya kaum muslim. Maka interaksi dengan kata wahirnya akhlak muslim salafi dalam bermasyarakat, dalam berinteraksi berinteraksi sesuai dengan zahir masyarakat Orang yang ada di tengah-tengah masyarakat tadi. Ma'ruf bil khair, Masya Allah. Sehingga ada perincian di kalangan para ulama dalam bab ini. An-nas fi hadha aqsam. Masyarakat kaum muslimin, orang-orang di luar sana terkait dengan bab ini ragamnya cukup banyak, aqsam. Yang pertama, man bana wa zahara wa stahara khairuhu. Orang yang jelas gamblang masyhur dikenal kebaikannya. Akidahnya, keimanannya, ketauhidannya, manhajnya, kesolehannya, takwaannya, akhlaknya, adabnya, perangainya. khair Semua orang tahu dia khayir. Selesai urusan ini adalah orang yang layak dipegang berteman dengan dia, bersahabat dengan dia, majas dengan dia, jadikan sebagai sahabat karibnya antum, nyaman. Engkau timbal balik perkara kebaikan dengan dia, atau engkau belajar sama dia, atau engkau diajari dia, sama dia. Ini sahib yang antum harus cari. Engkau bisa percaya sama dia, kasih amanah kepada dia, kamu dekati dia, Masya Allah. Hal wabih. Yang kedua. Man bana wa zahara wa ishtahara syarruh. Jelas gamblang masyhur ma'ruf dengan kejahatan dan kejelekannya. Ini macam-macam. Mungkin di eh, dikatakan syar jelek terkait dengan manhajiahnya. Dia punya manhaj yang menyimpang, akidah yang menyimpang, prinsip yang menyimpang, Dibahasakan oleh para ulama termasuk ahlul bidai wal ahwa. Orang yang dikatakan sesat yang menyimpang dari sunnah. Atau yang kedua, syar bi maksiatihi wa fisqihi wa fujurih. Jahat, jelek karena kefasikannya, kefajirannya, kemaksiatannya, dosa-dosa dia, kemungkaran-kemungkaran dia atau dengan suul khuluk dikatakan buruk, jelek, jahat karena buruk akhlaknya, walim suka membolimi orang semena-mena dan berbagai macam akhlak buruk yang lainnya syar jelas gamblang masyhur ma'ruf dengan ini semuanya wahada wadih jelas kejahatannya tinggalkan dia jangan bersahabat karib dengan dia kamu jauhi dia jangan tiru dia eh? jangan kasih amanah dia jangan percayai dia mau dia ngomong orang baik nggak percaya Orang jelek dia dikatakan orang bahirnya jelek. Tapi secara umum ketika berjumpa dengan dia dan nggak mungkin antum menyikapi dengan keras, sikapi dengan takliful qulub, muamalah umum dengan akhlak yang mulia, salam, jawab salam, uh, baik, dah selesai setelah itu tidak lebih daripada itu. Jadi kalau kamu kalau kamu bisa sejauh-jauhnya, kamu jauh sama dia. Jangan dekat-dekat orang dengan yang semacam ini. Ahlak mulia menjauhi dia. Ahlak mulia nggak bersahabat dengan dia. Ahlak yang mulia memperingatkan kaum muslimin yang lain dari kejahatan dia. Itu ahlak mulia karena itu dicontohkan dalam Islam. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ialah man jahilna amrahu wa Kita nggak tahu nih gimana kondisi orang ini. Dibilang jahat jelek tidak ada kejahatan kejelekannya. Dibilang ma'ruf dengan khair sunnah, tidak juga. Tidak juga. Ya, mau dibilang orang baik kan ada wujud baiknya kan. Tidak juga. Kesolihan tidak nampak. Ketakwaan tidak nampak. Dikatakan di ala sunnah tidak nampak. Dikatakan jahat dan jelek tidak ada kejahatan yang dia lakukan. Ada majhul, mastur. Barakallahu fikum. Yang semacam ini Allah. Hukum asalnya kita husnudzan kepada dia. Dalam perkara akhlak, dalam perkara bermasyarakat kita harus baik sangka kepada dia. Ketemu salam, bersapa yang baik, muamalah yang bagus, ah, berbincang-bincang yang normal, wakada sampai jelas keadaan dia syar ataukah khair. Kalau khair lanjutkan. Syar hentikan dan tinggalkan. Gampang aja. Barakallahu Dipahami ya? Dan ini kebanyakan rata-rata awamun nas, muslimin secara umum yang kita nggak banyak kenal dengan mereka semuanya, maka hukum asal dalam bermasyarakat dengan mereka adalah akhlak mulia dengan mereka semua dengan akhlak yang umum tegur sapa, tebar salam, tebar senyum, ya berbuat baik dengan mereka semuanya, dan sambil di, dilihat bagaimana perkembangan dia ke depan apakah jelas kejelekannya ataukah kebagusannya kalau bagus digabungkan dengan yang pertama tadi kalau jelek ditinggalkan digabungkan dengan yang kedua tadi barakallahu ada lagi yang keempat ha? man nasyukku ala amrih liqara'ina tadullu alaih kita ragu-ragu bimbang sama rejal sama orang ini. Kenapa? Ada indikasi-indikasi ke arah sana, tapi kita belum bisa membuktikan dengan jelas. Yang ini al-hadar. Muamalah umum lanjut. Biasa. Ketemu orang, tegur sapa, tebar salam, tebar senyum. Tunjukkan akhlak mulia kepada semua pihak dengan akhlak yang baik secara umum. Tapi al hadar, waspadai. Ketika terbukti dengan jelas indikasi tadi, ternyata orang ini orang yang punya pemahaman yang menyimpang misalkan. Ahli syubhat, ahli fitnah, ahli bid'ah misalkan. Mundur Jauhi dia, tinggalkan dia, jangan sahabat karib dengan dia, barakallahu Atau ternyata dugaan tadi hoax semuanya. Terbukti di lapangan tidak demikian keadaan orang tersebut. Nyata kebaikannya, nyata kebagusannya. Maka gabungan dengan yang pertama tadi. Itu namanya akhlak mulia dalam bermasyarakat. Jangan dibayangkan Oh akhlak mulia dalam bermasyarakat Baik dengan semua orang Dirangkul semuanya Gimboten, Tidak dengan cara seperti itu Nyatanya di masyarakat Tidak semuanya baik atau kamu sikapnya keras dengan semua orang, tinggalkan semuanya, kaku dengan semua orang, jauhi mereka semuanya, jaga mereka semuanya menyimpang. Ekstrim ada, ada mutasyaddid ada. Bahaya pemahaman seperti itu. Enggak semua masyarakat demikian. Maka dipilah dan dipilih. Perhatikan keadaannya masing-masing. Hukumi secara wahir. Khair selesai urusannya. Syar selesai urusannya wasalam. Wasalam, ma'asalama. Mastur kita bayi lihat berikutnya lagi. Kalau oh, dia ada indikasi yang kurang bagus, waspada. Cek kembali. Zen lanjut. Mahu zen wasalam. Enak ya, ikhwan. Saya tekankan eh, tadi ikhwan, akhlak yang mulia tidak selamanya lembut ada kalanya tegas dengan orang-orang yang ma'ruf dengan atau kejahatannya. Jangan dibela. Jangan mengatakan ya akhi akhlak Islam, dia juga manusia. Jangan kamu katakan dia orang jelek. Loh ya apa sih? Loh dalam Islam dikatakan fasik. Dikatakan fajir, ahli maksiat. Tapi katakan dia manusia, jangan dikatakan jelek. Enggak bisa. Tolok ukurnya adalah syariat. Karena akhlak yang mulia. Iya, akhlak yang mulia dalam Islam. Dengan orang semacam ini kamu tinggalkan dia. Kamu jauhi dia. Jangan bersahabat karib dengan dia. Bahaya. Merusak akhlaknya kamu. Merusak agamanya kamu. Tapi secara umum, harus saja. Selamat dari kejahatan dia. Tapi karib tidak. Dan secara fitrahnya manusia, Barakulahikum. Tidak bakal suka dengan tindakan orang-orang semacam ini. Ya? Fitrah manusia nggak bakal suka. Sehingga dikatakan e, ini adalah e, mohon maaf kasar bahasanya orang-orang kamahada sampah masyarakat, meresahkan masyarakat, mengganggu masyarakat. Nah, barakallahu fikum. Maka jangan sebagaimana mereka ya khonamitina azakumullah. Hada huwa. Poin yang berikutnya yang keberapa tadi? Dari tiga sekarang, sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat. <clears throat> Ini penegasan lagi terkait dengan yang sebelumnya. Yaitu at-ta'amul ma'annas nas wal lin. Akhlaknya seorang muslim terutama yang sunni salafi mereka berinteraksi dengan semua orang dengan konsep rifkun walin rifqa lemah lembut, santun, rifkun dengan rifkun. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah, semoga Allah meridainya dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yuzau an syai'in illa shanah." Arifku Ketika ada pada sesuatu pasti membuat dia zen, akan membuat bagus, membuat uh, akan menghiasi dia. Tidak ada sikap pun pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasi dia, membuat dia bagus, zen. Tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencoreng-moreng keindahan dan kebagusan dia. Ada rifkun Zen, Dia ada rifkun syain. Zen yang bagus-bagus. Syain lawannya. Lawannya. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Jarir Al-Bajali semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Man yuhrabil rizqa al khaira kullah." Yang diharamkan dari sifat rizqu maka diharamkan dari semua perkara eh, perkara kebaikan. Sehingga maknanya ketika ada rizkun akan tercapai semua kebaikan. Yang nggak punya rizkun akan diharamkan dari semua kebaikan. Berarti akan dibukakan pintu kejelekan. Taib, apa rizku ya ikhwan? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari Salah Sahih Bukhari tentang arifku ini beliau mengatakan arifku layyinul janib bil qawli wal fi'il sikap santun sikap lembut dengan ucapan dan perbuatan kalau berbicara tutur katanya halus lembut santun sopan ketika bertingkah laku, berbuat, bertindak, tingkah lakunya lembut, santun dan sopan. Ada rifkun. Wal akhdu bil ashal termasuk rifkun ialah mengambil yang paling mudah, yang paling gampang selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Yang gampang-gampang aja, dibikin gampang aja selama perkaranya mubah atau syar'i, bukan perkara haram. Lawannya unfun. Ini unfun kasar, arogan, brutal. Kata-katanya kasar, nggak sopan. Tingkah lakunya kasar, nggak sopan. Eh, bikin orang ribet, ruwet urusannya. Ada unfun. Kalau rifkun dihimbau dianjurkan. Kalau unfun dikecam. Ada rifkun zen, Ada unfun syain. Tahu zen ya? Kalau ada rifkun indah semuanya, baik semuanya. Ada unfun hancur semuanya. Yang dianjurkan ya ikhwan adalah rifq. Akhlaknya seorang muslim, seorang sunni salafi harus rifqun kepada semua orang. Ya, ucapannya lembut, ucapannya santun, penuh dengan tata krama, etika, sopan santun, tingkah lakunya, tindak tanduknya, perbuatannya, santun, lembut, beretika, beradab dengan tata krama, dengan pandangan syariat dan bikin gampang, cari yang gampang, selama bukan perkara yang mungkar. Barakallahu. Ini katanya beliau. <clears throat> Dijelaskan oleh Al-Azimul Abadi Syamsul Haq Al-Azimul Abadi dalam bukunya Audul Ma'bud Syarah Abu Dawud yang namanya rifqun adalah al-mudaratu ma'rufaqa. Sikap mudarah dengan semua sahabat. Tahu mudara ya mudarah Mudara itu toleransi yang syar'i. Gampang bertoleransi dalam batas syariat dengan semua teman. Walailul janib lembut dan santun ucapan dan perangainya walutf lutuf itu alus perangainya alus ucapannya tayyib wa akhdul amr bi ahli wujuhi wa isariha dan mengambil dalam semua perkara yang paling bagus, yang paling gampang, yang paling ringan selama perkara-perkara kemaksiatan. Barakallahu fikum. Itu namanya rifqun lebih luas lagi disebutkan adalah Thawri rahimahullah atau Ibnu Uyainah ya Pak, lupa saya. Sufyan Ibnu Uyainah insyaallah ya Pak. Terkait dengan arifku ini. Belum menjelaskan arifku linun fi mawdhihi wa shiddatun fi mawdhiha. Kalau arifkun maknanya lin fi mawdhihi bersikap lunak, lembut pada tempatnya, pada makomnya. Syiddatun fi bersikap tegas, lugas pada waktu dan tempatnya. Itu rifkun. Sehingga tempatkan di tempatnya masing-masing. Rifkun untuk siapa ini? Engkau kasih rifkun lunak, lembut, santun, alus. Dikasihkan ke siapa rifkun ini, Ikhwan? Kepada siapa? Yang khair-khair tadi, yang karimut mutaba, taibul khisal, yang perangannya bagus, orang yang baik tadi itu. Kasih rifkun dengan mereka semua lembut, santun, masya Allah baik, baik. Di mana yang bagus. Yang kedua, dikasihkan sama siapa itu? Dikasihkan sama awamul muslimin. Yang jahil di antara mereka, yang masih awam di kalangan kaum muslimin, yang tidak dikenal kejahatannya. Muslimin secara umum yang dikatakan tadi mastur majhul tadi itu. Muslim secara umum kasih ini dengan mereka lemah lembut, santun, ucapannya dengan etika, dengan sopan, juga perbuatannya wahakata dengan mereka. Hada Yang ketiga dengan yang punya manzilah tadi itu yang punya kedudukan entah karena usia tua, karena ilmunya, jabatannya, Kasih ini dihormati, dimuliakan dengan kelembutan, sopan santun, rizkun walin, ucapan yang lembut, perangai yang lembut. Dikasih ini semua ya Dengan yang soleh, ahlu taqwa, ahlu sunnah, salafin, kasih ini. Dikasih ini. Atau dengan semua pihak secara umum, bukan secara, secara dekat. Secara umum kasih ucapan yang lembut, ucapan yang santun, tata kerama yang baik, etika yang baik secara umum. Hadalin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat Allah semata wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersikap lunak kepada mereka semua, kaum musyrikin, awam eh, eh, musyrikin, dengan tokoh-tokoh mereka yang kamu dakwai tadi, engkau lembutkan hati mereka. Walau kunta gharid al qalbi dan fadlu min haulik. Kalau kamu orangnya keras, hatinya kasar, perilakunya akan semburat semua, bubar semua dari sekitar kamu. Jangan ghilbah, jangan kasar, jangan arogan, jangan membuat umat lari. Barakallahu Tapi ada kalanya syiddah, gas, lugas. Jangan melembek. Dikasihkan siapa yang ini? Kepada siapa kita bersikap tegas dan lugas? Coba diri. Kepada siapa? Ah, jangan-jangan tidak mau keras ini hantu ini. Ngelembek terus jangan-jangan ini. Hati-hati, kelembekin melajur. Hah? Jadi bubur nanti. Ada yang tegas. Yang dibahas tadi yang bana syarruhu washtahara syarruhu. Orang-orang yang masyhur, ma'ruf kejahatannya, kejelekannya tegas dengan makna jangan sama dia, jangan pesawat karib jangan dengan dia, tinggalkan dia, jauhi dia, jangan berteman dengan dia. Katakan dia jelek, katakan dia menyimpang, katakan dia sesat. Tegas, jangan mengatakan ya bagaimanapun juga meskipun dia sesat, teroris, radikalis, toh dia juga muslim. Loh, yang bilang kafir siapa? Gak ada. Muslim. Tapi mohon maaf, dia rusak pemahamannya. Muslim teroris, muslim radikalis misalkan. Jangan sama dia. Tegas. Ngerti Ada tempatnya. Nabi kita Muhammad SAW tegas dengan kaum Khawarij. Mutawatir hadisnya Ikhwan. Ya, dengan penyikapannya, dengan ucapannya tegas. Maka dikatakan nyelekit gitu ya, keras. Kenapa dikatakan penyimpangan-penyimpangan mereka, bahaya mereka atas umat ini, bahkan atas negara dan bangsa ini. Tegas pada waktunya, pada tempatnya dan di orang yang pas yang tepat. Itu akhlak mulia. Sikap tegas kita kepada orang yang jahat itu akhlak mulia. Jangan dikira jahat. enggak, akhlak mulia. Supaya dia terhenti kejahatannya. Supaya muslimin yang lain tahu dia jahat dan jangan diikuti. Hadau. Itu namanya rifkun. Tegas itu jangan dikira main kasar loh ya. Enggak. Kamu punya prinsip. Fasek katakan fasek. Menyimpang katakan menyimpang. Jelek katakan jelek. Itu prinsip. Bukan berarti main kasar. Bukan berarti kamu caci maki dia, kamu caci maki, kamu celah, kamu habisi kehormatannya, kamu edel-edel. Enggak. Itu kasar. Brutal. Arogan. Itu buruk akhlak. Tidak. Engkau bersikap tegas. Hukum syar'i kamu tegaskan. Mubtadi, mubtadi, hizbi, hizbi, fasik, fasik, hakada. Mun, dikatakan munharif, munharif, Khawar dengan khawarij. Itu yang dicontohkan oleh kita Muhammad SAW. Bukan dengan yang selain itu. tidak kemudian ketemu mereka tangkap gebuki di pinggir jalan. Wah, di didedek dia. Itu namanya kasar, dan buruk Bukan seperti itu yang dimaksud. Eh, tegas dan lukas dalam berprinsip. Dalam berprinsip ketegasan antum itu akhlak yang mulia di kalangan dijodohkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya konsep arisku rizqu kelemah lembutan. Barakallahu fikum. Kok kayaknya wis isya ya. Wis suruh? Hah? Kurang berapa? Kurang berapa, Pak? 855 ya? Sudah masuk? Yakin boh? Yakin boh? Hmm? Oh, gak bunyi-bunyi ya? Ya, sadana sih. Tidak eh, teruskan lagi malah orang matang ngomongannya mentah. Oh, kurang 6 detik. Ya monggo. Ada dulu wis. Cetek pak. Nah, ya weh yang sih teruskan lagi Allah kita. Yang mau ada yang pertanyaan langsung naikkan. Jangan tunggu saya berhenti. para fikum. Baik barakallahu fikum khulasah dari apa yang disampaikan ialah bahwasanya seorang muslim terutama yang sunni salafi wajib berakhlakul karimah memiliki adab sopan santun yang mulia itu hal urgen yang ada pada dia yang kedua bahwasanya akhlak mulia budi yang luhur kunci semua perkara kebajikan dengan itu dia akan menggapai semua kebaikan dan puncaknya iman yang sempurna. Yang ketiga adalah bahwasanya akhlakul karimah itu tolak ukurnya adalah Islam. Apa yang dijelaskan dalam Islam dan Sunnah. Yang terangkan sebagai akhlakul karimah maka kerjakanlah berhias dengannya barakallahu fikum. E, dikuatkan dengan hadis ketika salah seorang tabi bertanya kepada Aisyah semoga Allah meridainya kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah dahulu akhlaknya Rasulullah sallallahu dikatakan kana khuluqul Quran akhlaknya Rasul Al-Qur'anul Karim yakni beliau mempraktikkan Al-Qur'an ya mengamalkan Al-Qur'an akhlaknya sesuai dengan bimbingan Quran Allah mengatakan dalam firman-Nya wa innaka ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi SAW di atas akhlak yang agung. Secara prakteknya akhlakul karimah seorang muslim ada kalanya lembut, santun, masya Allah ini hukum asal, hukum asal. Tapi ada kalanya harus tegas, punya prinsip, jangan goyang. Tapi bukan kasar, bukan arogan, bukan kewaliman bukan semenaman. Difahami ya? Barakallahu fikum. Lembut sepanjang hidup, sepanjang hayat dalam semua keadaan dengan semua orang itu bukan akhlakul karimah dalam pandangan agama namanya tamayyu. kelembekan dalam berprinsip. Luber, lumer. Ujungnya kebinasaan. Ya, sikap yang kaku, yang keras, yang tegas, sepanjang hidup, sepanjang hayat, dalam semua kondisi dengan semua orang. Itu bukan namanya salat fiddin, bukan orang yang tegak, eh, tegak dan beragama. Allah Itu namanya tasyadud. Sikap ekstremisme dalam beragama dikecam dalam Islam. Ada tamayuk kelembean, ada tasyadud kekencangan. Ini khata, ada khata. Yang betul tengah-tengah. Ada kalanya lembut, di waktu tertentu dengan orang tertentu ini hukum asal ada kalanya tegas lugas dengan orang tertentu di makam yang tertentu barakallahu fikum itu akhlak seorang muslim dalam bermasyarakat akhlak seorang salafi dalam berinteraksi dengan masyarakat ya barakallahu fikum mereka orang yang khair khair bagus akhlaknya namun ada konsepnya ada prinsipnya barakallahu fikum semoga manfaat dan semoga tercerahkan bagi kita semua bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang salafi dalam uh, berakhlak di tengah-tengah masyarakatnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. <clears throat> Bagaimanakah menyikapi orang yang masyhur kejahatannya tapi kerabat kita, Pak B kita, Pak D kita, saudara kita dijauhi ataukah tetap silaturahmi. Dijauhi di satu sisi, dijaga itunya di sisi yang lain. Loh kok iso Ustaz? Iso. Terkait dengan kejahatan-kejahatan dia jangan diikuti. Hatta padimu, hatta balimu hatta amak hatta khalak. tak khalak tak hatta abawaik. Walidain hatta. Perkara jahat jangan taati, jangan kamu ikuti. Jangan. Jangan menyertai beliau, jangan bersahabat karet dengan beliau dalam poin-poin tadi. Itu namanya sikap berprinsip tegas gitu loh. Jahat ya jahat, jelek ya jelek, jangan diikuti. Tapi ada saatnya ada perlu namanya muamalah umum tadi itu takliful qulub. Momen di mana antum sudah mungkin menghindar. Sampai menghindar Pak Jimu ya, itu baru ketemu ya pada makam tertentu, momen tertentu nggak bisa menghindar. Maka berikan akhlak umum di situ. Tutur kata baik, yang sopan, yang santun, dia orang yang sebe lebih tua daripada antum, tak ucapannya yang lembut, yang sopan. Ada, akhlak mulia saat itu. Tapi tidak lebih daripada itu. Hayakum ma'ana ala fumikum. Gitu. Paham ya? Kum, ayo sama sama kita orang. Ngapain? Kayak nggak tahu Pak D aja. <laughs> Alafumikum ya ammi. Ini nggak boleh. Antum amuna. Pak D kita orang, Pak D kita orang. Tapi alafumikum. Ada syar. Kita nggak ikuti antum. Itu namanya syiddah. Punya prinsip. Gitu. Ente ponakan bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Obol antum ngomong apa tentang anak terserah antum Pak D yang jelas ketaatan kepada Allah lebih besar daripada anda. Ini perkara kemaksiatan, ini perkara kejahatan. Allah minggu. Jangan berbalas yang jelek-jelek. Jangan. Jangan terpancing. Jangan mengatakan dasar tua bangke. Wah, caci makinya keluar. Itu namanya arogan. Lah, dengan akhlak, dengan martabat. Hagada. Tapi tegas haram-haram jelek-jelek, jahat-jahat, jangan diikuti. Difahami insyaallah ya? Dengan harapan dengan akhlak kamu yang baik tadi itu memunculkan simpati dari Ami tadi, Pak Demu, Pak Liknya kamu. Apalagi dia sudah wis elek, wis jahat, terpuruk lagi kondisinya itu. Manfaatkan momen itu untuk menyadarkan dia. Engkau bantu, engkau support terkait dengan dunia wiyah dia dan kasih masukan-masukan berharap insaf dan taubat. Ada misi dakwah di situ. Dipahami ya? Apalagi walidain, orang tua tidak boleh sedikit pun engkau durhaka sama beliau. Jangankan dia orang yang jahat dalam artian mungkin fasik, fajir, hatta dia ala kafir, musyrik, tidak boleh kamu durhaka sama dia. Kesyirikan jangan ditaati, kufur jangan ditaati. Tapi terkait dengan muamalah duniawiyah wajib bakti sama mereka berdua. Allah mengatakan dalam firman-Nya di surat Luqman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma." Ada lanjutannya itu. Apa lanjutnya? Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Itu namanya sikap tengah ya, ikhwan. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk syirik kepada aku yang kau nggak punya ilmu tentangnya, fala tutihuma, kamu jangan taati kedua orang tua kamu dalam kesyirikan tadi. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini yang paling penting. Kamu taati. Eh, kamu <laughs> taati. Kamu temani mereka berdua dalam perkara dunia dengan cara yang ma'ruf bakti tetap, semua tetap, sopan tetap, semua tetap dalam umur duniawiyah dalam perkara yang ma'ruf. Syirik alafu. Aku ini abimu, betul bi. api abiku Tapi syirik alafu minggu. Ketaatan kepada Allah lebih agung lebih besar daripada ketaatan kepada sang walid. Begitu aja. Jangan main kasar. Jangan kemudian marah-marah sama bapaknya, nggak boleh. Hatta dia musyrik. Hatta kau mendakwai orang tua kamu yang musyrik itu, tidak boleh kata-kata kasar. Atau berarti kan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mendakwai bapaknya yang musyrik itu, apa bahasa yang berpakai? Ya abadi. Nah mengatakan ya abi, ya abi standar ngoko itu. Ini bahasa Jawa ini bahasa Surabayaan ngoko itu. Ini bahasa kromo Injil ya abadi, ada taknya di situ. Alus pisan. Hah? Ini pisan bahasa Sunda ya. <laughs> ya satu piye iki? Walus pol. Alus tenang. Ya abadi. Itu bapak yang non muslim sedang tidak wai supaya bisa masuk Islam dengan cara yang lembut ada dakwah, ada berbakti, tapi tidak dengan kesyirikan. Difahami? Kalau bisa membedakan insya Allah ya. Hadha huwa. Barakallahu fikum. Dan itu semua adalah akhlak yang mulia. Nah, jangan main perasaan. Tapi gimana Ustaz? Dia kan bapakku, dia kan ibuku yang melahirkan aku. Apa, apa, apa, apa, apa, apa, saya mau mau kata apa? Ya saya nggak nggak berdaya, saya harus ikut sama bapak ibu. Siapa bilang begitu? Jangan diikuti dalam perkara mungkar, jangan diikuti perkara yang yang maksiat atau yang perkara syirik. Lah, berarti aku durhaka, kamu gak durhaka. Tidak mentaati orang tua dalam perkara mungkar dan kesyirik itu bukan namanya durhaka. Engkau taat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu akhlaknya kamu kepada orang tua. Selebihnya yang bagus, bakti sama mereka dalam perkara yang ma'ruf maka dunia ma'ruf. Bukan doa kesirikan tadi. Tapi bedanya ya. Jangan main perasaan. Atau jangan pesangaran, Musyrik. Musyrik, musyrik, kafir. Wong tua gak peduli orang tua, gak peduli abi. Musyrik, musyrik. <laughs> Kedaten ki. Eh, jangan sampai mau mempertahankan prinsip adu terhadap sama orang tua. Layah ya, la Gitu ya. Apa konsepnya? fala huma, jangan taati orang tua tentang karena kesyirikan tapi wasahibhuma di dunya ma'rufah temani mereka dan perkara duniawi dengan cara yang ma'ruf baktinya masih dalam perkara duniawi perkara ma'ruf tapi ketaatan kepada mereka tidak dalam kesyirikan wah entek waktu ini padam ya apa ini mana ini lahirnya Pripun? Masya Allah dikasih izin sama beliau Rukhsah ini dari, dari Pak Imam Masya Allah Bagaimana cara menasihati pemabuk yang keras kepala Masya Allah Kalau kamu punya akses Misalkan dia hormat sama kamu Segan sama kamu Nasihati Kadang lemah lembut Kadang dengan tegas Tapi ingat tugas kamu hanya menyampaikan saja selebihnya hidayah biadillahi tabaraka kau taala. Nolak ya sudah, jauhi dan tinggalkan dia. Jangan atas nama saya harus berdakwah dia Ustaz. Saya punya kemampuan mendakwah terus kamu bareng sama dia, mabuk bareng begitu. Ya enggak sih. Itu namanya mudahana. Lah. Nasihati enggak selesai. Tugas kita hanya menasihati, menyampaikan bimbingan dan arahan, selebihnya Allah Jalla wa'ala dan taufiknya barakallahu kalau kamu punya kemampuan, banting itu kamarnya. Kalau punya kemampuan, entah kamu seorang penguasa, pejabat, atau orang yang dia segala yang, yang, yang dia takuti, bisa banting. Hari eh, eh, besok ngono mana? Nasihati lagi ngono mana sampai kesal dianya. Wis eh, lah, seumur ngurusi aku. Ngono, aku elek aku dewi ngono gitu. Oh ya wis, halas angel tuturanmu ya wis. Wassalam. Itu bukan tugas antum lagi. Sampaikan yang baik, terima. Alhamdulillah nggak terima. Wassalam. Jangan habiskan waktu kamu ngurusi orang kama ada Mau lagi sinting, mau mabuk kok diurusi. ini Cara ngetahui 10 menitnya gimana nih? <laughs> Ada waktu dua menit kok tadi. Mintanya belas eh belas lima belas Kurang dua menit. Hmm. hmm. Sama semua pertanyaannya ya. Masalah kerabat, kerabat tadi. Yang ini langsung Pak D, Pak Lek, saudara. Yang ini pemabuk kurang sama. Hari insya Allah. Pertanyaannya kurang sama. Ada lagi yang lain? Barangkali langsung, tapi yang gampang ya. Apa cukup? Sudah, ada lagi yang tanya. Yang satu lagi sama dengan sebelumnya, pertanyaan sama. Yes? Ayo, kurang 30 detik. 30 detik. Wes, sudah? Pun. Ya, insya Allah. Jadi yang penting sekarang praktek di tengah-tengah masyarakat. Sangat dihimbau bagi, uh, kepada kaum muslimin, terutama bagi al-sunnah jamaah salafiyin, tolong antum sebagai percontohan bagi muslimin yang lain dalam bermasyarakat. Tunjukkan akhlak yang bagus, etika yang baik, dan dengan tolak ukur yang syar'i. Gitu ya. Umat dibikin tertarik dengan Islam dan Sunnah, dengan akhlak dan perangaimu. Jangan sampai mereka lari dari Islam dan Sunnah karena perilakunya kamu. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.